Ayat yang baru saja pergi sampaikan termaktub dalam surat Maryam. Surat yang ke-19 ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menginformasikan memberitahu kepada hambanya yang beriman memberitahu kepada manusia yang membaca Al-Qur'anul Karim atau yang mendengarkan Al-Qur'anul Karim akan datang generasi yang buruk. Akan datang pengganti yang buruk. Dan itu sudah Allah jelaskan 14 abad yang lampau. Yang ujung-ujung dari generasi yang buruk itu adalah fasaufa yalqauna ghayyan, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. maka dalam kehidupannya tidak lepas dari kemaksiatan, dosa, kemungkaran dan melakukan pelanggaran. Apa karakteristik generasi yang buruk yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59? Yang pertama adalah abrahus salat. Mereka yang melalaikan sholat. Allah tidak mengatakan tarkus dipanggil oleh Allah dalam satu peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat monumental, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu penjelasan yang ada orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Siapa kehidupan manusia. Kita mengetahui dalam beberapa ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau saat ini terjadi fenomena yang sangat memprihatinkan kita. Memprihatinkan karena dalam kehidupan remaja, kehidupan orang laki-laki yang maunya kawin dengan laki-laki, wanita maunya kawin dengan wanita. Yang dalam ilmu psikologi disebut dengan orang homoseksual, ada yang disebut dengan lesbian, wa taala untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa melakukan puasa Senin Kamis, bisa melakukan puasa Yaumul Bid, bisa melakukan puasa Nabi Daud, bisa melakukan puasa Arafah. Puasa yang dilakukan oleh seorang muslim sesungguhnya akan mengendalikan dirinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sholat dengan poin yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan terutama terhadap keluarga kita kita menginginkan nuansa sholat itu ada dalam kehidupan pekerjaan kita dalam kehidupan rumah tangga kita dalam kehidupan dimanapun kita berada yang pertama adalah kita harus memberikan contoh terlebih dahulu terutama dalam kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga sebagai suami harusnya memberikan contoh kita mengerjakan sholat terlebih dahulu ibda binafsik Mulailah dari diri kamu. Jangan kita hanya sekedar menyuruh anak untuk mengerjakan sholat. Ketika kedengar suara azan di televisi, kemudian kita menyuruh anak kita sholat. Nah, sholat. Udah azan tuh di televisi. Tapi bapaknya masih santai-santai aja. Nah, kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Afdolnya, utamanya adalah kita sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh dan sholat isya. Yang kedua, kita sudah memberikan contoh, kita sudah ke masjid, melakukan sholat berjamaah, maka yang kedua suruh anak kita mengerjakan sholat, suruh istri kita mengerjakan sholat, suruh ahli keluarga kita mengerjakan sholat. Dalam rangka mengamalkan firman Allah, wa'mur ahlaka bis sholat sabir 'alaiha. Yang ketiga adalah kalau sudah diberikan contoh Kalau sudah hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat berdoa kepada Allah dan doa itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Silakan jamaah catat ayatnya ada dalam surat Ibrahim ayat 40. Nanti di rumah dibuka, nanti di kantor dibuka. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Ya Allah Ya Tuhanku Jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat Ya Tuhan kami Berkenankanlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam saja masih bermohon meminta kepada Allah agar tetap mengerjakan sholat. Bagaimana Jemaah yang dimuliakan, khatib berkewajiban menyampaikan hal ini khususnya kepada diri khatib sendiri. Karena melihat fenomena yang sangat memprihatinkan di tengah masyarakat. Dan Islam memberikan solusi, solusinya adalah mari kita mengerjakan sholat dan marilah kita mengendalikan nafsu kita dengan banyak-banyak kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah la yaumil qiyamah Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جماعه يمكن dimuliakan oleh Allah Dalam khutbah yang pertama tadi Khatib telah menyampaikan mengingatkan kita semua yang berhadir yang mendengarkan khutbah siang ini bahwa akan ada generasi yang buruk, pengganti yang buruk yang kirinya adalah dua. Yang pertama adalah Allah salah, yang kedua adalah wartabang syahwat yang mengikuti hawa nafsu. Kalau dua ini dilakukan oleh manusia, maka ujung-ujungnya adalah maka telah mereka akan menemui kesesatan orang sesat gak tahu lagi lawan dan kawan orang yang sesat tidak tahu lagi apa yang harus dia persiapkan dan kehidupan nanti di akhirat kelak oleh karena itu khotib menyerukan kepada kita kalau benar-benar kita mengerjakan sholat dengan baik maka seyogianya kita memiliki rasa empati, rasa kepedulian terhadap umat Nabi Muhammad SAW Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat dimulai dengan pengakuan kita bahwa Allah Maha Besar, yang lainnya kecil, dan diakhiri dengan kita mendoakan umat Islam minimal yang di kanan dan kiri kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera berkah Allah untuk kamu Orang sholat harusnya memahami akan hal ini dia tidak boleh egois, dia tidak boleh sombong, dia tidak boleh angkuh, dia tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan Rasulullah SAW menyerukan kalau kamu sholat sholatlah berjamaah. Bahkan kalaupun kita sholat berjamaah, bacaan kita tetap dalam bacaan jamaah, bukan dalam bacaan sendiri. Contoh, di dalam suratul Fatihah kita baca, iya karena abudu wa iya karena ta'in. Apakah artinya? Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Padahal ini sholat sendiri, bacaannya dalam bentuk jamak. Kemudian ketika diakhiri sholat diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai domir kum, bukan Assalamualaikum. Selamat sejahtera berkah Allah untuk Lihat bagaimana Allah mentarbiyah kita melalui sholat. Oleh karena itu dalam momentum yang mulia ini, insya Allah saya informasikan, memang secara spontanitas saya ingin memfasilitasi jamaah yang ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah nanti kita akan gelar sorban. Silakan kita berikan impak terbaik kita untuk saudara-saudara kita di bumi Palestina tempat Rasulullah SAW melakukan mikraj di mana Masjidil Aqsa yang saat ini masih dikuasai oleh Zionis Israel. Kalau kita belum mampu ke sana, minimal infak terbaik kita kita berikan untuk mereka. Insya Allah FISPA akan memfasilitasi jemaah dan semua infak tersebut akan kita berikan untuk saudara-saudara kita tanpa kita potong satu rupiah pun juga karena ini adalah lahan amal soleh kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قيل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات المختالين الغاصبين وحرره يا ربنا من رجسهم ورد كيدهم إلى نحورهم وقنا سرورهم وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit angkatlah penyakitnya ya Allah Sembuhkanlah mereka ya Allah yang sedang terbaring khususnya Karena kau adalah Tuhan yang maha penyembuh Ya Allah bantulah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terlihat hutang Beri kemampuan kepadanya untuk melunasi segala hutang-hutangnya Engkau ada Tuhan yang maha kaya pemilik alam semesta Ya Allah segerakanlah jodoh saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan jodoh Berilah mereka pasangan yang beriman lagi bertakwa Hantarkan mereka dalam kehidupan rumah tangga Menuju sakinah, mawaddah, warahmah bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan belum kau karuniai keturunan berilah mereka anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua anak-anak yang hafal Al-Quran mengamalkan Al-Quran berakhlak Al-Quran dan generasi akan menugaskan Baitul Maqdis ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة